Bismillah. Yang selanjutnya adalah ismul ala. Ya. Termasuk bagian dari ismul mustaq adalah ismul ala. Kata beliau di sini ismul alat huwa ismun mustakun. Dia itu adalah isim mustak. lid dalalati ala alal alati ya tujuannya nanti untuk menunjukkan kepada makna sebuah alat allati tustakdamu yang alat itu digunakan fisina'ah dalam pekerjaan-pekerjaan. Jadi isim alat itu dia ini bagian dari isim mustaq. Kemudian dia menunjukkan kepada sebuah alat yang digunakan untuk bekerja. Kal seperti gergaji Alladhi yustakhdamu fi qat'il akhshab yang digunakan untuk memotong kayu. Ya. Minsyar ini adalah gergaji, alat untuk memotong. Paham? Yang mana nanti alat ini digunakan untuk memotong kayu. Hadis nah, ini dari definisi yang kita lihat beliau menyebutkan bahwasanya dia itu adalah isim mustaq. Jadi isim alat itu adalah isim mustaq. Tapi yang perlu kalian ingat ya ismun mustaqun kalau mau ditambahi galiban minal fi'li as-sulasiyyi al-mujarrad al-muta'addi ya goliban minal fi'li as-sulasi. Jadi setelah kata ismun mustakun itu ada tambahan goliban minal fi'li as-sulasi al-mujarrad al-mutaaddi. Kebanyakannya dia diambil dari fi'il tiga huruf yang mujarrad sulasi mujarrad bukan sulasi mazid ya. Sulasi mujarrad al-muta'addi, tapi dia muta'addi. Fi'ilnya sulasi mujarot tapi muta'addi. Bukan sulasi mujarot tapi lazim. Hah? Jadi kalau karena buat definisinya lengkapnya, huwa ismun mustaqun, dia itu adalah isim mustaq. Ghaliban minal fi'li as-sulasi al-mujarradi al-muta'addi. Kebanyakannya itu dibuat dari fi'il tiga huruf mujarrad yang muta'addi. Jarang, jarang. Datang dari fi'il lazim itu jarang. Ada tapi jarang, penggunaannya jarang. Yang banyak, yang golib, nanti dia digunakan dari fi'il yang tiga huruf tapi muta'addi. Butuh kepada maf'ul. Paham? Fungsinya apa? Untuk menunjukkan tentang sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Ya. Fungsinya itu seperti minsyar dari nasyara. Ya, itu menunjukkan dia adalah fiil sulasi mujarrad kemudian mutaaddi. Ya, karena menggergaji pasti ada sesuatu yang terkena gitu, sesuatu yang digergaji. Ya. Sulasi mujarrad kemudian mutaaddi. Tidak bisa secara asal dari sulasi masjid. Atau sulasi mujarrad tapi lazim itu juga nggak bisa secara asalnya seperti itu. Dia harus dari sulasi mujarrad yang mutaaddi. Seperti mibrodun, minsyarun, miknasatun ya wa yu'khadhu al fi'li as-sulasi al-muta'addi. Ah di sini disebutkan sama beliau ya. Dan ismul alat itu diambil dari fi'il tiga huruf yang muta'addi. Artinya isim alat ini ketika dibuat, ketika dibentuk itu dibentuk dari sulasi mujarrad yang muta'addi. Bukan sulasi mazid atau bukan sulasi mujarot tapi lazim. Dia sulasi mujarot muta'adi. Ya. Seperti barotu al hadidah saya mengikir sebuah besi. Wa nasyartu al-khoshaba, saya menggergaji sebuah kayu. Kemudian tu al-baita, saya menyapu sebuah rumah. Saya menyapu rumah. Semua fiil ini baroda, nasyara, ini adalah tiga huruf sulasi mujarot, kemudian mutaaddi. Karena memang asalnya seperti itu. Ya. Asalnya seperti itu. Nah, di sini di sini catatan yang perlu diingat ya. Catatan yang perlu diingat isim mustaq, isim fa'il, eh afwan, isim alat, isim fa'il, isim maf'ul sifat musyabbah dan yang lainnya, ini kan semua masuk pada kategori isim mustaq. Nah, catatan untuk isim alat yang perlu kalian ingat adalah isim alat ini tidak beramal, tidak bisa beramal seperti amalan fiilnya. Itu yang diingat. Ya. Asma'u zaman wal makan wal alat la ta'malu amala fi'liha. Nah, di sini. Isim zaman isim makan, isim alat tidak beramal seperti amalan fiilnya. Berbeda dengan masdar atau isim fa'il atau isim maf'ul. Masdar, isim fa'il, isim maf'ul itu bisa beramal gitu. Ya. Bisa beramal untuk sebagaimana amalan fiilnya. Adapun isim zaman, isim makan, isim alat itu tidak bisa beramal seperti amalan fiilnya. Tidak merofakkan kata setelahnya dan juga tidak menasobkan kata setelahnya. Ya. Tidak merofakkan kata setelahnya dan tidak menasobkan kata setelahnya. Paham ini? Itu isim alat, isim zaman dan isim makan. Berbeda dengan masdar isim fa'il, isim maf'ul. Tiga ini itu bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Kalau terpenuhi syarat ya. Kalau isim zaman, isim makan, dan isim alat, itu tidak bisa beramal seperti amalan fi'ilnya. Kemudian, Auzanu ismil alah. Wazan-wazan untuk isim alat. Ya. Wazan-wazan untuk isim alat. Nah. Nanti anda baca baru anda kasih poinnya ya. La salah satu auzanin. Isim alat ini punya tiga wazan. Hia yang pertama mif mif alun, alun, mif alatun. Wazannya ini ya. Mif alun contohnya mif mibrodun, mikosun, min jalun. ila akhirih. akotun, mistorotun, nasatun, mil'akotun, miknasatun, mihbarotun. bar tempat tinta. Ya. Ila akhirih. Kemudian eh uh, mif'alun seperti mizanun, miftahun, Minsharun, mismarun, mihrasun, milqatun ila akhirih. Wa majma'ul lughati al-arabiyyati ajaza auzanan ukhra. Dan kumpulan dari ilmu bahasa Arab membolehkan wazan-wazan yang lain. Jadi dalam ilmu bahasa Arab ternyata ada isim-isim alat yang wazannya datang selain daripada tiga wazan di atas. Apa wazannya? Fa'alatun. Kemudian fa'ulun. Kemudian fa'alun. Itu wazannya. Jadi kan asalnya wazannya isim alat itu kan cuma tiga. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Tapi dalam ilmu bahasa Arab, mereka itu membolehkan ada beberapa wazan yang lain yang digunakan dihukumi sama dengan wazan isim alat. Paham? Seperti fa'alatun. Dalam bahasa Arab, wazan fa'alatun, ya orang Arab, mereka menghukumnya sebagai wazan dari isim alat atau fa'ulun atau fa'alun. Jelas? Nah, di sini ada perincian yang bagus. Di sini kan kata beliau, auzanu ismil ala, wazan-wazan dari isim alat. Laha salah satu anwa, laha salah satu azwa, auza. Dia memiliki tiga wazan. Nah, di sini, kalau kita lihat dalam kitab yang lain, wazan isim alat itu terbagi menjadi tiga. Perhatikan ya. Wazan dari isim alat itu terbagi menjadi tiga dalam bahasa Arab. Yang pertama, kiasia. Kiasiatun pakai kof. Sifatnya bisa dikias-kiaskan asal tiga huruf mutaadi wazannya ini. Paham? Yang pertama pembagiannya adalah kiasia. Ya, wazannya ada tiga. Inilah yang tadi disebutkan yang pertama. Mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Perhatikan ya. Wazan dari isim alat itu terbagi tiga dalam bahasa Arab. Yang pertama sifatnya kiasia, bisa dikiaskan. Asal fiilnya tiga huruf, mutaaddi, bisa buat isim alatnya dengan mengikuti wazan tersebut. Nah, wazannya apa? Mif'alun, mif'alatun, mif'alun. Tiga wazan ini adalah wazan kiasia. bisa dikiaskan untuk fiil-fiil yang lain yang dia tiga huruf kemudian mutaaddi. Itu pembagian yang pertama. Pembagian yang kedua sima'iyatun. Wazannya itu sima'i. Apa yang didengarkan dari orang Arab dikatakan dia ini adalah wazan dari isim alat, maka kita hukumi dia isim alat. Wazannya ada tiga juga. Ya. Wazannya ada tiga. Ada muf'alun. Ya, wazannya Tutup pintu. Hah? Pintu. Yang pertama wazannya adalah muf'alun, eh muf'ulun yang kedua, fa'ulun. Ya. Wazan yang kedua, fa'ulun. Yang ketiga, muf'ulatun. Ya. Wazan yang ketiga, muf'ulatun. Ini sifatnya simai. Kalian nggak boleh buat-buat sendiri. Kalian harus dengar dari orang Arab. Mereka menghukumi ini adalah wazan dari isim alat. Atau at, sebuah kata ini mengikuti wazan ini dihukumi isim alat. Itu hukumnya adalah sima, simai. Ya. Muf'ulun. Contohnya seperti munhulun ya munhulun dari nakhola menjadi munkhulun. Contoh yang kedua, fa'ulun. Atau wazan yang kedua, fa'ulun. Contohnya seperti dari fi'il nakosa. Menjadi nakusun. Ya. Nakosa menjadi nakusun. Itu wazan yang kedua. Wazan yang ketiga muf'ulatun. Dari fiil kahala menjadi mukhulatun. Kahala menjadi mukhalatun atau mukhulatun. Muf'ulatun. Ah ini sifatnya simai. Simai itu apa yang kita dengarkan dari orang Arab mereka menghukumi wazan muf'ulun muf'ulatun sama fa'ulun adalah wazan dari isim alat maka kita hukumi dia adalah wazan dari isim alat jelas pembagian yang ketiga muhdasatun pembagian yang ketiga adalah sifatnya muhdas isim wazan untuk isim alat tapi dibuat baru. Artinya dahulu nggak ada seperti itu. Ya. Kalau yang pertama kan ya. Dapat dikiaskan untuk fi'il tiga huruf kemudian muta'addi. Yang kedua sima'iyah. Yang ketiga muhdasatun. Ya, muhdas. Yaitu wazan isim alat yang sifatnya itu dibuat baru di zaman kita ini. Karena ada kosakata-kosakata baru yang menunjukkan kepada makna alat, maka dibuatkanlah wazan baru untuk kosakata tersebut. Wazan pertamanya ini seperti di buku kita fa'alatun sama fa'alun. Ya. Fa'alatun sama fa'alun. Nah, dua wazan ini adalah wazan isim alat yang sifatnya muhdas. Ya. Wazan dari isim alat tapi yang sifatnya muhdas. Jadi sudah narinci tadi. Isim alat itu ada tiga wazan. Pembagiannya ada tiga. Ada wazan isim alat yang sifatnya kiasia, ada wazan isim alat yang sifatnya simaia, ada wazan isim alat yang sifatnya muhdasa, yaitu wazan yang muncul baru, yang dibuat untuk mencocokkan dengan alat-alat yang digunakan bekerja sekarang. Dahulu tidak ada alat itu, gitu. Sehingga kan nggak bisa diikutkan wazan kiasia atau wazan simaia. Tapi ketika alat ini sekarang ada, maka dibuatkanlah wazan tersebut. Kemudian kata beliau wahuna ka asma'u alatin dan di sana ada isim-isim alat laisat bimustaqatin yang dia itu bukan masuk dari golongan isim mustaq. Walakinnaha jamidatun akan tetapi dia masuk pada kategori isim jamid. Paham ini? Isim jamid, isim yang baku pada satu keadaan. Jadi di sana nanti keluar dari hukum asal bahwasanya isim alat itu adalah isim jam, isim mustaq. Nah, di sana nanti ada isim alat ketika didapatkan dia bukan berbentuk isim mustaq, tapi berbentuk isim jamid dan itu diperbolehkan. Seperti saifun pedang. Bukan dari isim mustaq. Paham? Dia adalah bagian dari isim ja, isim jamid kemudian rumhun, kemudian fa'sun, kemudian kodumun, syaukatun, sikinun, kolamun, firjarun, kemudian sindanun ila akhirih. Nanti maknanya bisa dilihat sendiri kamus. Jadi semua alat-alat ini adalah isim alat tapi bukan dibentuk dari isim jamin, malah dibentuk dari, bukan dibentuk dari isim mustaq, tapi dibentuk dari isim isim jamin. Ya keluar dari hukum asal. Sedangkan hukum asalnya isim alat adalah isim jamin. Eh, adalah isim mustaq. Kemudian ingat ya. Nanti keluar dari hukum asal lagi. Isim alat ini bisa dibentuk dari fi'il tiga huruf yang lazim. Ya. Jadi keluar dari hukum asal, nanti isim alat ini bisa dibentuk dari tiga huruf yang lazim. Padahal asalnya kan dia harus tiga huruf yang mutaaddi. Tapi nanti ada keadaan di mana dia datang dengan tiga huruf yang sifatnya lazim. Contohnya dari fiil azzafa, Ya, azzafa. Isim alatnya nanti adalah mi'zafun. Ya, isim alatnya adalah mi'zafun. Azzafa mi'zafun. Tiga huruf, tapi lazim. Ada isim alatnya. Atau seperti dari fi'il dakhona menjadi midkhonatun. Ya, dakhona menjadi midkhonatun. Itu juga boleh. Paham? Tapi nggak banyak penggunaannya. Yang paling banyak itu adalah tiga huruf muta'addi. Kalau tiga huruf lazim, ada memang contoh seperti itu yang terjadi. Ya ada, tapi tidak sebanyak ketika dibuat fiil mutaad mutaaddi. Selanjutnya al-muzakkaru wal muannatsu. Kita masuk pada poin isim muzakkar dan isim muannas. Ya. Sekarang kita lihat. Al-muzakkaru huwallazi yadullu ala muzakkarin wa nushiru ilaihi bihaza. Isim muzakkar itu adalah sebuah isim yang menunjukkan kepada jenis muzakkar, jenis laki-laki. Wa nushiru ilaihi dan kita memberikan isyarah kepadanya bihaza dengan menggunakan kata haza. Jadi untuk menunjukkan bahwasanya dia itu adalah isim muzakkar, ketika kita isyarahkan kepada kata tersebut, maka kita menggunakan haza. Ya, artinya apabila ada sebuah kata yang terletak setelah isyarah haza, maka sebuah kata itu dipastikan adalah isi muzakkar. Haza kitabun, haza baitun. Kitabun dan baitun adalah isi muzakkar. Apa tandanya? Karena dia bisa diisyarahkan menggunakan kata haza. Ya, seperti waladun, kalbun, baitun, kolamun, muallimun, asadun, bahrun, syarifun. Hai sutakulu haza waladun wa haza asadun. Ya. haza waladun wa haza asadun. Makanya muzakkar perhatikan muzakkar itu terbagi menjadi dua. Isim muzakkar itu terbagi menjadi dua. Ada muzakkar hakiki dan ada muzakkar majazi. Anak ingin jelaskan definisi yang bagus ini. Apa definisi dari muzakkar hakiki dan apa definisi dari muzakkar majazi. Anda mulai dari muzakkar hakiki dulu ya. Muzakkar hakiki itu huwa ma yadullu ala zakarin minan nasi awil hayawani Jadi isi muzakar hakiki adalah mayadullu dulu ala zakarin. Adalah setiap isim yang menunjukkan kepada jenis muzakkar minal minan nasi dari kalangan atau dari jenis manusia awil hayawani atau dari jenis hewan. Wahuwa hakik hakikiyun yatazawwaju. Ya. Dan dia itu adalah isim yang secara hakikatnya yatazawwaju. Dapat menikah. Kalau manusia dikatakan menikah, kalau hewan nanti dikatakan kawin. Ya, li'anna lahu muannasan min jinsihi ya li'anna lahu muannasan min jinsihi kenapa dia bisa menikah atau bisa kawin karena isi muzakkar tadi itu punya jenis muannas dari sesuatu yang semisal dengannya jadi anak ulangi ya definisi muzakkar hakiki apa itu muzakkar hakiki ma yadullu ala zakarin setiap kata, setiap isim yang menunjukkan kepada jenis muzakkar, menunjukkan laki-laki. Min minan nasi baik dari jenis manusia, awil hayawani atau dari jenis hewan. Mau manusia atau mau hewan, dia menunjukkan ketika menunjukkan makna laki-laki, maka dia namanya isim muzakkar. Wa huwa hakikiyun yatazawwaju. Dan isim muzakkar tadi itu secara hakikatnya itu yatazawwaju menikah. Kalau dari jenis manusia dia menikah, kalau dari jenis hewan dia dapat kawin gitu. Li'anna lahu mu'annasan min jinsi. Ah, ini syahidnya. Kenapa dia dinamakan mu'annas hakiki? Karena dia itu memiliki jenis perempuan, kategori perempuan dari jenisnya. Li'anna lahu mu'annasan min jinsihi. Karena dia memiliki isim perempuan dari jenisnya. gitu. Anak kasih contoh rojulun. Isi muzakar. Kenapa? Karena dari jenisnya ada yang sama namanya imro'atun. Paham ini? Bakorun. Sapi jantan. Bakorotun sapi betina. Paham? Dari jenisnya itu ada gitu. Makanya dia dinamakan dengan muzakar hakiki. Jadi muzakar hakiki kalau di kitab muktarob dulu kan Definisinya yang menunjukkan memiliki alat kelamin laki-laki kan? Paham? Nah, tapi di sini dibuatkan definisi yang lain yang lebih bagus lagi. Kenapa dinamakan jenis muzakar hakiki? Karena yang namanya muzakar hakiki itu yatazawwaju. Menikah, kawin gitu. Kok bisa dia melakukan perkara itu? Karena dia memiliki jenis perempuan dari jenisnya dia. Dia punya bentuk perempuan dari jenisnya gitu. Makanya dinamakan jenis muzakar hakiki. Seperti anak kasih contoh. Baitun. muzakar apa tidak dalam bahasa Arabnya? muzakar Apakah boleh dikatakan muzakar hakiki? Enggak. Kenapa? Karena dia enggak bisa menikah, enggak bisa kawin. Dan dia tidak punya lafad mu'anas yang nanti dibaca dengan baitatun. Enggak ada gitu. Karena tidak ada jenis perempuan dari bentuk dia maka dia tidak dinamakan dengan muzakkar hakiki. Ya. Seperti kalbun ya, nanti manasnya adalah kalbatun. Bakorun muannasnya adalah bakorotun. Paham? Itu namanya muzakkar hakiki. Setiap kata yang menunjukkan kepada jenis laki-laki baik untuk manusia atau untuk hewan dan dinamakan muannas hakiki kenapa? karena sebuah kata tersebut dapat melangsungkan pernikahan kalau manusia atau dapat kawin kalau dari jenis hewan. Kenapa bisa melakukan perkawinan ataupun pernikahan? Karena dia memiliki pasangan yang datang dari jenisnya. Laki-laki punya pasangan namanya wanita, berarti muzakar ini apa rojulun ini namanya adalah muzakar hakiki. Paham ini? Sekarang kita bagi masuk pada contoh yang kedua. Majaziyun. muzakar majazi. Perhatikan definisinya. Muzakar majazi itu adalah setiap kata ma yadullu ala muzakkarin. Ya. Setiap kata yang menunjukkan kepada jenis muzakkar fahuwa muzakkarun ghairu hakikiyin. Dia itu adalah isim muzakkar yang ghairu hakiki, bukan muzakkar hakiki. Jadi lihat definisi muzakkar majazi. Apa itu? Ma yadullu ala muzakkarin. Setiap kata yang menunjukkan jenis muzakkar. Fahuwa muzakkarun ghairu hakikiyin. Dia itu muzakkar tapi bukan muzakkar hakiki. Kenapa? Ini alasannya. Iz laisa lahu muannasun. Ya. Iz laisa lahu muannasun. Min jinsihi. Ya. Laisa lahu muannasun min jinsihi. Kenapa dikatakan goiru hakiki? Karena isim tersebut tidak memiliki lafat muzakkar Iz laisa lahu muannasun karena isim tersebut tidak memiliki lafat muannas dari jenisnya. Contohnya seperti baitun. Mana ada lafat muannasnya? Yang ada nanti yang dihukumi muannas itu darun. Darun dalam bahasa Arab juga bermakna rumah tapi dihukumi muannas. Bukan baitun menjadi baitatun, tidak gitu. Atau kitabun Ya, kitabun itu untuk muzakar, tapi goyru hakiki. Bukan muzakar hakiki. Kenapa? Karena dia nggak punya lafat mu'an. Mu'annas dari lafatnya, dari bentuknya. Bukan kitabatun. Kitabatun, kitabah itu artinya menulis. Bukan buku. Kalau kitabun artinya buku. Kalau kitabatun artinya menulis. Sudah berbeda maknanya ya. Sehingga jangan kalian katakan kitabun buku untuk muzakar. Kita batun buku untuk muannas salah. Ya, itu penggunaan yang salah. Sekarang al muannasu si muannas huwa allazi yadullu ala Ini si muannas itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada jenis muannas. Wa nusyiru ilaihi bihadhihi. Kan, dan kita memberikan isyarah kepadanya dengan kata hadhihi. Seperti imra'atun, fatatun, ukhtun, mirwahatun atau marwahatun, Fatimatu asilun Aisyatu sayyaratun himaratun wa ghairiha. Ini adalah isim muannas. Paham? Nah, di sini perhatikan ya. Isi muannas di buku kita kayaknya nggak ada pembahasan itu atau Oh ada nanti, di bukunya ada. Cuman kurang satu. Ya. Jadi isi mu'annas itu adalah setiap kata yang menunjukkan kepada jenis mu'annas dan diisyarakan dengan menggunakan kata hazi. Jadi kalau ada isyarah hazihi, maka kata setelahnya itu pasti adalah isim mu'annas. Sekarang alamatu ta'nis. Yang Anda mau bahas tadi itu adalah anwa'u ta'nis. Di halaman sebelahnya itu. 175. Tapi ada di sini sudah disebutkan ya. Kalau di kitab yang lain. Pembagian jenis tentang isim mu'annas itu ada empat. Di sini hanya disebutkan tiga. Tapi nanti akan kita tambahkan. Alamatu ta'nis. Tanda-tanda muannasnya sebuah isim, sebuah kata. Yang pertama ta'u ta'nisi al marbuto Tak ta'nis al marbuto tak ta'nis apa? Tak marbuto Paham? Seperti ada sebuah isim ditambahkan tak marbuto Ya, maka sama dengan muannas seperti Tobi tobibun menjadi Tobi batun. Tabibun muzakkar, tabibatun muannas. Talibun takulu talibatun. Talibun ditambah tak marbuto menjadi talibatun. Khasyi'un takulu khasyi'un ditambah tak marbuto menjadi khasyi'atun. Wanita yang khusyuk. Kalbun engkau katakan menjadi kalbatun. Kazibun engkau katakan kazibun ditambah tak marbuto menjadi kazibatun. Sodikun Engkau katakan sodikot sodikun ditambah tak marbutun menjadi sodikotun Ini tanda yang pertama. Ada sebuah kata ya tandanya ketika dia melekat tak marbuto pada akhirnya ya tak taknis al marbuto maka sebuah kata tersebut dihukumi muannas ya